السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جعل سهر رمضان أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الآية أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من أخيره الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim A'udhu billahi samil alim minasyaitanir rajim Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni Ujibu da'wat da'i ida da'ani falyastajibu li Wal yu'minu bil'allahum yarsyudun Ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam Kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattakun Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam Akimis sholah absus salam wa atimu ta'am wasilul arham wa sallu bilaili wa nasuniyam tadhulul jannata bis salam as-saumu junnatun Allahumma salli ala Muhammad tak terasa saat begitu terasa cepat saking nikmat hati-hati banyak maksiat sisa kuota usia adalah modal untuk kita berbahagia dengan ibadah bersyukur atas nikmat umur Jangan kufur, nantinya hancur. Pakai tafakur, ekstra berpikir. Nabi pernah menggambar kotak empat persegi panjang. Di atas pasir, di padang pasir. Saya jalan dari uh, Turki masuk Tel Aviv, Israel, menuju Mesir jalan darat. Jadi, oh Israel mah, Noya Palestina Israel mah numpang didinya ngan sopan we ya jadi mengakui itu teh wilayahnya tapi danges gitu sunatullah na antapkeun we teu dipayahan ge payah sorangan <laughs> ya itu sepanjang jalannya nggak ada pemandangan gitu we padang pasir jenuh yang ada saya menangis memetik arti menuai hikmah mengurai makna orang dakwah eh sombong ting bayangkan Subhanallah asra bi abdihi rada panjang Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya minal masjidil haram dari haram ilal masjidil aqsa di Mekah ke al aqsa saya aja ke Malaysia dulu 12 jam menuju Turki Istanbul atau di Sangwan dawa sangu di itu roti Cangke namang Allahu Akbar pulangnya pulangnya dari Turki direct Jakarta 12 jam cangke kebayang tuh bicara haram Aqsa zaman Nabi Isra Mi'raj dalam satu malam Allah hebat kalau ditempuh dengan kendaraan bermotor bisa beberapa hari pakai mobil kebayang tuh ku kendaraan bermodol onta ayah bermotor ayah bermodol, ya ya sudah nikmati hasil daripada perintah mukjizat yang namanya sholat teh enteng geningan ibadah teh munte apa sejarah mah kenapa harus hafal sejarah biar tahu dan bersyukur hirup teh teu gampang bro teu ujug-ujug jadi kieu teu ujug-ujug aya perintah salat nu lima waktu kalau kalian nggak tahu prosesnya salatnya jadi sangeunahna sekarang Ramadan lagi belum datang sudah disambut menang pede mah Ramadan mah pasti datang cuman kitanya ada nggak buat Ramadan tahun ini maka Nabi menggambar kotak opat persegi panjang di atas pasir karena padang pasir. Lalu sahabat bertanya, "Mahu ya Rasulullah, apa garis itu ya Rasulullah?" Ini ajalmu. Setiap kita terikat ruang dan waktu bimakna ajal, Kulu ajali musamma. Kalau sudah datang wala yastakdimuna wala yastakhirun. Bisa dimajukan, bisa dimundurkan. Kematian ini mistis. Secara waktu sebab dan tempat. Waktunya walau alam. Tapi saya bisa prediksi kematian seorang yang ada di sini. Tapi tong piranya. Siapa nama? Nurul. Saya tahu kematian Anda di mana. Hati-hati dengan waktu siang dan waktu malam. Di dua waktu itu hati-hati. Bising rek ayeuna ju. Karena mistis kan. Bisa saya bisa saja saya belakangan Anda duluan atau tibalik Anda duluan saya belakangan. Wallahu alam. Walayastaqdimuna walayastaqhirun. stuck Kirun, Tidak bisa diinginkan karena frustasi. Banyak masalah ah resang bunuh diri. Teu bisa ican waktu nama. Frustasi bunuh diri nangan jurang ngajleng. Kadon bubuk bujur. dah sumur na deet. Beling hungku dah can waktu na tuh, Bro. ditolak cinta diputuskan Gu kabogo nyeri hati ngagantung maneh nakusen kusena bobok kadon potong cokor kawin tuhcingkatnya eh haican waktu nama nabraken awak di jalan toh cekit dan mobilnamak sensor eh mani payc tuntu nah ini kajrang ngoning rannak nuker ngalah teh di pangalengan ayo akang sana, baik ngajeleng teh tinggal tinggal di tuh kunaon akang lah bunuh diri nangat bunuh diri nangan jodoh saya setting yuh istighfar abi janda Akang gerindra, gering mikiran randra. abis janda akang lon, lonely, yuk aku tambah kamu kita kawin weh tadi na yang payah paeh danges kapangi cita-cita na ah eh, akhirnya menikmati hidup payah tepati hayang karena nges bahagia malah wakara hiatil maut dia menakutkan kematian malam pertama malam kedua seminggu menikah berjalan bahagia jalan-jalan ke Borma karena ka, karena panganten anyar poho mentas wae culang cileng batanggep tangkep pecium cium kerikituan ketabrak ceger maut dua nana tamat weh kerhayang maut datang ke embung justru menghampiri ada raja kemarin saya ke apa ke museum Egypt tuh yang di Mesir ayah bangke bin Aun oh sieun nu bedegong teh menghirup kene tenggelan caing teh enak mana karak bawa dua kia ya ayah fakta sejarah oh iya ya jadi ketika kita sombong lihatlah kematian itu melembutkan hati nu jago jika kumahage geus waktu nama maut mah maut Ndak, saya tidak akan bosan bicara kematian maka nabi menggambar empat kotak persegi panjang itu ajalmu ada raja tutang kamun konon katanya hartanya banyak banget jadi dia bagian dari kerajaan Fir'aun yang hartanya seperti korun banyak banget sampai membuat ruangan di bawah tanah terus pakai racun bising anu nyokot maut tapi mana nggak maut karena terkunci di ruangan hartanya itu ada raja membuat besi tebal untuk menghindari kematiannya sugan weh Ijroil iya tuh bisa asup kanu besi mah kan eta ngadikte Allah jika Olga berobat ke Singapura menyembuhkan virus Ebola di sangana di Singapura wo Ijroil iya meren Ijroil iya Jakarta nelpon ka Ijroil Singapura <laughs> tah si Olga kadinya tah anggur mau di Singapura. Ya. Kullu nafsin tuh. Ternyata si peti mati dari besi yang tebal itu di sarean, dicobaan, koncina tinggalin di ruang tiru menit pae. Tadi narek menghindari kema, maka kenapa takut mati? Takut Nabi diberi dina hadis Bukhari. Tah, opat kotak persegi panjang. Ini rambu, ini ajalmu. Terus ku Nabi di garis garis kecil di pinggir kotaknya Eta naon ya Rasulullah itu adalah penyebab ajalmu tiba. ditajong maut, ngorong maut. Dan ngorong na kulingi stobros. Banyak hal. Di Palestina man nincak tikotok maut daya boman. Wah. Hati-hati. Sebabnya apa aja? Waktunya kapan saja, tempatnya di mana saja. Maka sering berkumpul dalam majelis kesolehan seperti ini. Sugane maut ker ngaji, maut ker salat, maut ker tilawah, maut ngesedekah, maut ngestahajud, lain maut ker mikiran hoak, berita-berita yang bohong lalu capek sendiri kalau kira-kira capek nges tuh mending teng nyaho orang tuh yang nyaho mangga mamamnya urusan orang mah jeung Allah ya maka Lalu Nabi melanjutkan garis di tengah di tengah kotak persegi panjang itu Nabi menggaris garis keluar kotak. Rasulullah apa itu? Ini pikiranmu. Ku pikiran mah aja lagi di lengkahan. Kita berpikirnya lebaran, liburan, touring, arisan paket lebaran, angges ngariluan tah. Daging, kacang, marjan, hongguan, monde, nisin, dah, saatnya keluarga kaleng kembali berkumpul ya sarung cap gajah duduk aing nyaho lah ya tenang naon sok nah dijamin tete kadahar Besoknya ada beb, tapi besok kita ada enggak Itu yang tidak terjawab. Maka kata Nabi jangan sombong. Pikiranmu melampaui ajalmu. Kita berpikirnya sekarang atau 50 tahun lagi. Cek saha. 70 kali sapoe Izrail ningali tah. Kuota mana rek bareak bro. Tong motah wae, sing maut ker motah. Rek itu wae. Sibuk boleh menyambut Ramadan mensok dan memang kewajiban Allahumma salimni li Ramadan ya Allah ingin ya Allah saya dapat kesempatan menikmati jamuan rahmat karunia magfirah ampunanmu di bulan Ramadan karena bulan Rahman syahrul rahmah syahrul magfirah syahrul fadilah yang sunnah dianggap wajib yang wajib dilipat gandakan untuk bisa tahajud ge bisa taraweh tahajud taraweh teh Ustaz bagaimana kalau sudah taraweh tahajud risia ya. taraweh jeng tahajud teh teh kotok teh kono teh hayam eta eta kene brother ngan urama sok riweuh ku ngaran ngaran mau ngalubah hukum lamun bulan puasa taraweh atau kiamur ramadan lamun sameme sare Kiamulail, lail lamun sare tahajud barangna eta eta kene mata sahabat dibagi tiga formasi nah Umar mah tilu rakaat dulu bangun empat empat boleh witirnya dulu nu penting ulah teting ada Rasul mati Isa nepi ka subuh tahajud nangtung nepi ka suku ayah seperti Abu Bakar mah gitu di sepertiga malam kan air sepertiga malam terbagi tiga sok ngaji gerak jadi ibadah leluasa berdasar terjebak saya makan tahun kamari juga Tarawehnya tuh di masjid, mayoritas di mall, di klik yang baru dak motor. Yana Umar, Mang Umar benangnya didinya. Yuki, pangina didinya. Istiqomah, Alhamdulillah. Malah sekarang Alhamdulillah ada yang mau menyatakan syahadat ya. Kalem weh. Da artinya semua harus berjalan. Maka di sini apa pesannya? Ramadan bakal datang, Bro orang na aya jatah keneh tuh ke Ramadan. Allahumma salimni hanya doa yang merubah takdir. Pentah buka hutang puasa buruk kodohan Teh ibu-ibu yang kemarin hamil baru melahirkan tahun ini hamil lagi setahun hiji berarti. Ada di surat Al-Baqarah 183 perintah saum 184-nya itu tentang hukum saum bagi yang hamil tidak ditekankan tapi harus dikodok untuk mampu kodok karena hamilnya setahun sekali fidyah ini hamil deh fidyah deh weh Si katanya budak wae ya. oke okay, dibahas dengan tanya jawab nanti keungkap persoalan-persoalan saum nah ini masalah nyambutnya teh enggak kebagian kene teh ikhtiar perbuatan menyambut ikhtiar Rizki kejutan. Hanya Allah yang memberikan kesempatan. Kesempatan dari rizki. Hanya doa yang merubah takdir. Sugan diberi ke Allah. Allah nih Ya Allah selamatkan aku li Ramadan. Gaspol ibadah. Berdoa teh muhul ibadah. Ad-doa muhul ibadah. Doa teh sumsumna ibadah. Silahul mukminin. Senjatanya orang-orang beriman. Sok ngadoa. Sugan we diberi keselamatan jika balik ke Israel. Mah, tapi selamatnya di ditu mah hujan lain cai bom yang peluru Epi kamari di Bandung usum nugelo nenggelan Epi eh nenggelan Epi usum nugelo nenggelan Ustad Epi kabagian di tenggelan nugelo tuh ente nugelo di pihulaan di tenggelan nyata contoh sok kumamah didoakan reka daerah konflik saya masuk Hebron saya masuk ke wilayah yang ada situs itu kemarin tuh makamnya Ibrahim di sana itu dijegal nak ku Yahudi aduh asa asup benar-benar sama uji nyali teh tapi ada orang Palestina yang menjaga situs itu cuma nggak diberi pekerjaan kelaparan dong orang kadinya teh mareret duit eh marenta duit wah ayam yatim anak yatim karunya lah dibawa tuh bisa cicing dirinya orang siun ya, serba salah yang saya beri duit sing sabarnya ku sabar mah Allah kesel curang nyak. ya mencek bahasa orang mah kemana tuh aa gitu balik sih orang mah ayo mereka mah siap mati jadi cuman kendalanya nggak ada makanan susah minuman yaitu kewajiban kita terus charity ke sana apalagi gajah tuh gajah parah pisan ya entak wajib saya datang ke itu dianjurkan tiga masjid didatangi satu haram dua madinah tiga akso tadi di kumang isan ya doakan Nucan umroh semoga haji dan umroh Umrohna plus Al-Aqsa plus Turki biar kita dapat ilmu dapat hikmah jadi tersombong ah, orang dakwah di Bandung asa ngeunah ting di ditu mah saya di Turki dakwah dihargai kajian kayak gini teh karena Turki hanya punya kebendaan tongkat Nabi Musa pedang Walid bin Walid disempennya kan di Turki gigi Nabi rambut Nabi di museum itu teh orang ngobrol di kafe non translate bahasa Turki itu susah. Pakai bahasa Inggris juga orang Inggris nak kadon cerik dateng artian orang Turki nak. Tapi pakai bahasa hati we. Ternyata orang disebutnya syekh letik-letik ya. Imam, imam, imam Ependi. Ternyata ya jalan Dede Ependi Epi. Kata lain editan nah, aslina. Jadi orang saya ngarana di situ. Ternyata Ependi teh ngaran jalan tol di situ. Tong GR Ternyata direspon kajian kita. Karena di sana krisis kajian. Bersyukur Bandung lautan kajian. Jadi nambahan hasanah. Tah, bulan puasa ayo nama disikapin aku ilmu entongku budaya. Hindari pepetasan, hindari gegelutan kertaraweh, nali-nalikeun sarung bahwa lama, Beledu, beledu ya Ngalaman ke Salat silih seret. Wah. kucubar kabalong fawailul lil musallin cilaka rek kitu ae taraweh teh hayang maot ke kituan heureuy taraweh teh gorolongkeun cilok kaharup, cek imamna teh cilok eh salat ngomong batal sama nih ngomong untung orang mah itu dua-duanya kayak batal untung orang mah itu jadi batal KB tong riuh tong riuh mulai tertib Barang siapa yang hari ini sama dengan kelakuannya dengan hari kemarin udah rugi. Apalagi lebih buruk. Niatkan rek itikaf, niatkan start ya ayeuna ah e, eh, kiroah ah tadarus ah. Ti ayeuna entong riweuh da lain target hotamah. Nu penting mah tadarus mengkaji ulangnya sehari seayat, tapi jeung arti jeung tafsirna saberesna we kayak lepas Ramadan ikut, weh. Karena satu malam bersama Al-Quran itu lebih baik daripada seribu malam, seribu bulan, 84 tahun tanpa pernah membaca Quran. Itu yang dimaksud khairum min al-fishah. Maka niatkan, ya Allah beri kesempatan untuk aki menikmati jamuan rahmatmu di bulan Ramadan. Allah masalim di Ramadan. Bimboge yang lagu. Jadi para sahabat itu ada worry, ada kekhawatiran melepas di Ramadan teh Menangis mereka. Setiap habis Ramadan hamba cemas kalau tak sampai bukan merindukan baju barunya, bukan merindukan rame nariuh rendahnya, bukan eta eh, pahalanya dilipat gandakan sebagai kiparat dosa tahunan. Kalau dosa harian kan minas sholah ila sholah. Dari satu sholat ke sholat berikutnya itu tuh kiparat dosa. Subuh hapus kuduha, duha hapus ku zuhur zuhur hapusku asar dengan rawatibnya asar hapusku maghrib maghrib hapusku isya canu rajin tahajud mah steril itu untuk harian untuk mingguan minal jumat ilal jumat maka laki-laki yang tidak jumatan hati-hati amanya hancur tuh untuk tahunan minal ramadan ila Ramadan untuk yang insidentil minal umrah ilal umrah idaztuni batil kawair. selama mereka tidak mengerjakan dosa besar tukafir lima bainahuma dosanya diampuni di antara keduanya maka rugi banget kalau tahun ini kita nggak dapat Ramadan yang khusyuk yang serius maka tong dipakai hari Ramadan teh tinggalkan kebiasaan yang sifatnya budaya tingkatkan ibadah bising jadi Ramadan terakhir hamba cemas kalau tak sampai Umur hamba di tahun depan Berilah hamba kesempatan Kenapa sahabat meminta kesempatan sampai berdoa Allahumma salim li Ramadan Wasalim Ramadan ali Wasalim minni mutakobbalan Faham padilah dan keutamaannya Karena wafat dalam keadaan ibadah Saum, sholat, tahajud, tilawah Itu jelas Husnul khatimah Ramadan kan suasananya itu diciptakan pisan Jam 3 udah pada bangun Sahur ke masjid tepat waktu berjamaah maksakan maca Quran ge. malah ada padilah lain selama Ramadan siksa kubur diberhentikan ya terus doa di ijabah yang ayatnya saya tadi baca wa idas sa'alaka ibadi kalau hambamu bertanya tentang aku fa ini korib katakan aku dekat doa orang saum kenapa di ijabah karena urusannya hanya spesial dengan Allah kalau sholat kemana sih ustaz tuh ke sholat kaciri takbir ruku jeng sujudna kamana si anu ke umroh tuh aya di bandara kamana si itu ke mayar jakat ka ciri mayarna kamana si itu ke naon ke haji ke syahadat tersaksikan tapi kalau saum siapa yang menyaksikannya fa innahu li saum itu untukku tak bisa lebay sok paling saum uh nyian video Instagram berat sekali saum kita hari ini bibirku sampai pecah-pecah tuh Keren mudah-mudahan saum kita menjadi pahala. Kayak angin setik dayak-dayak. Hei, faiza farog tafang sing ikhlas. Maka judulnya gaspol ibadah. Kenapa menangan perang dalam Islam dimenangkan bulan Ramadan? Extra power. Urang mumpun hayang wanian ngosongan beteng jadi ningali nungajak lu teh dahar lain leles melenoy eta eh, atuh da saurna teu lebay abang awal-awal Ramadan saurna puting setengah dua nggak sarudang segala di dahar ya aing geus dahar mah tuh proteinna kanu panon luluhurna siga tokorek nutup roring door berat Triatna ka subuh ke masjid jadi ente karena wareg ting nak setik-setik mulungannya sunah saum itu beberapa menit menjelang azan tapi entong kaberangan lamun puting teing jam salapan nges kekereyapan jam sebelas nges memelas jam sepuluh mengeluh jam dua hampir wafat asar kesasar ngarayap nangan daharinti asar kenehnya kumpul-kumpul wah kerupuk mie bakso tahu rujak cuka seblak ceker goyobot cendol Elizabeth sakala Boli, wah nama jate jam setengah lima meski, nih we minta ngadengkeun radio ke mau radio stay request minta adan maghrib aduh siap teh ya ngadengin suara langsung ngadengin suara rokok langsung kedewek nyoy kelan promah uh tah gede teh kata saum itu ikhlas ente itu sare wae Eh, saum lain itu menang sare, tong sare wae. Nanti yang terasa nikmatnya bukan saumnya tapi sarena. Eh bener, lamun saum rek sare wae, balikin. Sahurna maghrib, bukana subuh. Dua tahun kuat da Al-Quran nama tekidu faidha tabang sob kerjakan satu pekerjaan saum adalah pekerjaan perintah ya yuladina amanu kutiba sok laksanakan beres etah, tong lulus sholat ngaji tadarus sare we ya mah banget baru buten sesuhun jam medut ramijur rarai ditanya males ngajawab untuk make behor rawing kangkung di datang masuk gigi ah. Ustaz kan batal ngosok gigi bulan Ramadan cek saha iroh batal teh lamun ngosok gigi nah tilu rasa sok gigi isuk-isuk rasa stroberi kodomo berang rasa melon terus sikatnya dicetrok ditelug nah itu ngabatalkan mah Ustaz eta hitut ke bulan puasa di kolam renang na balong na cai batal teh batal teh lamun diambelan deui Oh, gawes ya dan memang getangtengah lebih bisa niyak kurangnya untuk menang elmu meren ibadahnya ngacap ru we daga godana atau bulan Romadhona ningali nih dicengekan jeng lementi jam 12 barang ke tauhid the Oyaga tuhnya tahun Ali barang lah ningali tulisan goyobo we dan motor gibo tuh es batu udah dituturkan ya teh jika yoyo ningali oli rem ada jika marjana tuh ningali pangumahan piring aduh jika lapis legit spon spon ningali cucu lewat udah jika korma tuh kerpuasa mah ngerasa tuh berat tantangannya ya ningali kamu ya kamu kayak jodoh aku ke Ramadan mah mata sauma ke kami epi cek Allah tefa inna huli aku yang akan wana jribihi aku yang memberi pahalanya tong lebay menerima sauma yang status lelah sekali hari ini emang mana hungkul ditanya males ngejawab cicing lah orang ngerpuasa puasa naon mana teu ikhlas ya angin seutik dayagdag teu percaya maneh puasa meni leuleus kitu puasa teh mana maneh hungkul hah percaya percaya bau cobluk. eh keur puasa teh sing berseka mang laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Kalau aku tidak memberatkan umatku kata Nabi, aku perintahkan setiap kali mereka melaksanakan salat disuruh menggosok gigi. Gosok gigi itu batal, henteu. Nu batal mah diteleg. Jeung odolna. Urang mah riweuhnya. Biasa mandi sakedeung, bulan puasa mah lila. Sambil menyelam minum air. Biasa dua gayung, tilu gayung sabak bulan puasa ditinggali sabun tepak huntu ah ya mas sebalai saya melihat di ayat saum ini kan kama kutiba ala ladina min qablikum tidak hanya kita yang diperintah saum itu ternyata agama sebelum kita juga Nasrani Yahudi ada syariat-syariat saum bagi mereka walaupun polanya berbeda terlihat ada di ayat Al-Baqarah 183 itu kama kutiba ala ladina min qablikum Perlu pembuktian dong. Benarkah orang dahulu diperintah saum? Buka dong di Barnabas. Di Matius 45. And when you fast don't look dismal. Kalau engkau saum tong baut, camerut, camene, males, baru buten, tesi banget. Ya, Like the hypocrite, saum seperti itu saumnya orang munafik, teikhlas. Ingin kelihatan manusia lulus. Ya, And when you fast, anoint your head and wash your face. Ketika kamu saum, cuci muka sese banget, minyaki rambut gagah atau juga terpuasa kalem we. Beraktivitas perang naon we. Nya merangan hawa nafsu maksudnya. Orang tuh beretika sih tina sahur nu salah way, puting-ting teh geus deket ka subuh imsak tuh menahan mendekatkan ke waktu subuh maka imsak yang sungguhnya adalah adan Iman sahur keberangan biasanya menjelang akhir ya. Wah ada saroreang lah hayang gue sahur teh eh kagok dua poe di sok mamah ge jigana sahurna tihulah da bari nastar kue semprit pawaeun kalemburnya sok we salawur sorangan barudak nya mah dengan eh, dengeunana ting tinggal we kulkas si mama sare kan sahur nu nyiapkeun tuntuna jam di masjid Parantos mendekatkan kepada waktu imsak tinggal tujuh menit gebuk aduh aing can sahur ditinggali kulkas oh, pop mie teboga ayah dina freezer kangkung heras karena batu tengah-tengah ayah wadah pop mie cai galonan asupkan masakuan kareknya dua huap dan ngester ya tadi capek ke lah langsung setengah kanggung teh nges kajero setengah di luar kene di masjid suara sirine biju hmm. setengah di jero kene setengah keluar ya perlu patwa ya di telok bata dan nges imsak di betot utah bata bawa ke masjid Ustaz ya habis saum gak berangan. Apa yang terjadi? Ya setengah nges kajero, setengah luar kene. Kuma apa Ustaz sing sabar, kaitkan mereka nubeho. Kayak maghrib buka, Di ya maghrib teh tajir teh kukanggung nueta Iripu ya saum teh makai ilmu mah bro. Tak alus ya pengajian sama saum, ket kembangkan kutanya jawab ya pertanyaan biar juara ya jadi ke orang dulu pun diperintahkan saum ini ngan saumnya ikhlas tidak maka di ayat berikutnya di Barnabas da Injil nu ayeuna mah asli bibawa nu ayeuna mah disifatikan geus asli dirubah ku para paus Paulus nu aslina da and when you fast eh uh, poho teh tara inget euy eh. jadi mun puasa sunnah nama tong hayang kaciri ku jelema kudu hayang kacirina ku Allah tadi disebut ihsan ibadah teh ke Allah seakan-akan kau melihat Allah kalaupun kau tidak melihat Allah Allah melihatmu yakin jadi sok ayah penyesalannya di nasaumah budak jam salapan kan can wajib puasa ya budak mah coba awurkan dengan meja orang teh padahal itu bulan puasa pilus Garuda berarti kan sok teh daripada mubazir alungkun lung cakrek cakrek gitu juga lumba-lumba cakrek kapangi ku lanjutnya ayah nggak saum astagfirullah ay kamu ngabejaan teh hengke can warak maksudnya mah dasa bobok oke poho mah teh nanaon ngan ulah diniatan ay suka naik poho ulah aduh nyeri hate ada nyage teka aja diutahkeun deh ah bae atuh usad da pohonya nges weh itu buka teh hambar karena merasa ternodai saum kita teh kabayang teh nungah hajakan teu puasa batur sahur ngilu sahur batur buka ngilu tiberang batur puasa si dahar samangka diajak buka bersama teka ciri da ai garing bibir mah ku hair dryer garing atuh datang pura-pura leles buka bersama Allah tahu nggak kita puasa atau nggak dah hambar atau tengenah tak iya na saum teh and when you pass poho deui ayatna eh. oh and when you fasting me not be seen my man but by your father jadi kalau kau saum jangan ingin kelihatan manusia tapi but by your father eh, kepada Allah yang melihatmu itu teh keikhlasan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin maka siapa yang tahu kita saum maka nu diperintah untuk melaksanakan saum ini siapa? Mereka yang beriman. Yang yakin Allah melihatnya. Da preman kayak itu bulan puasa mah imannya naik, buktinya harnanya rumput. Ya, era berarti al hayau iman ngadak preman jung berung mah. Jung berung kan rame tajam sakit mun Ramadan teh ngabuburit. Sebelumnya jam 12. Ayo preman-preman pasar mah budak didinya koboi-koboi sehari dua hari masih menghargai tilu poemanya biasa we sambutan mengajar blagna sepanduknya warung nasi suka lapar misalkan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 14 sekian hijriah wow di mau mana spanduk rabeng tapi di bawah spanduk suku ngagarantung dah mau mungkin kerta darus mau kalau dibukakan dak spanduk namuka ku angin bener weh nainho Indomi dindogan dicengekan minumnai ngara resangkasi belum tong u Usta preman adak hargagaan puasadah ada tutupan tadinge gokmarin preman datangnya hargagaan puasa karunnya batu puasa menen ada minimal tutupanhargaan asu tema siji dehidrasi ya nah jadi bulan puasa mah syahrut tauhid hanya Allah yang melihat ibadah kita salat kaciri gerakna umroh haji kaciri ciri inditna jakat ka mayarna sahidat sahadat kaciri ciri akadna tapi kalau saum ini kesempatan untuk kita mengasah kembali ketahuan kita secara utuh kepada Allah maka obat musrikmah mah ikhlas musyrik itu kan ria terkecil hayang kaciriku jelema lawanku ikhlas tasawum teh tarbiyah pesantren untuk bagaimana keikhlasan kita kembali maka buruh nanti Allah sebagian padilah saum farhatani lisaim dua kebahagiaan bagi orang saum satu ketika berbuka saya penuh ya tong undang orang Ramadan ayeuna mah beak hayang balik ka imah ge hese Kenapa Ustaz Ebi eh, Ramadan jadwalnya penuh tinggali tiap Ramadan sepanduk. Berbukalah dengan yang manis. Karena orang manisnya di arondangan. Ya. Tapi tong berbuka dengan yang manis. Berbukalah dengan yang jelas. Percuma manis juga kalau statusnya nggak jelas. punya tara urang tilu nunya lain kor mana tilu na tilu mangkok channel tilu mangkok basok tilu mangkok rujak cuka ytarah nanti ngabuga ah. takso kenya Kamah menu panjang macaanyangang aneh yang u mah Ramadanma nuine ngamo dibawah mah siustakoplokmain aing wareg teuing ya aduh anggeusna jam sabaraha Walil maghdubi alaihim waladolin amin Bismillahirrahmanirrahim Yasin eh ngajakeun Wal Quran ya Hakim cek tong donang deui cek bejakeun ka DKM Innaka laminal mursalin eh eh eh Allah eh kening pondok Saya teh na salat wae sungudon Yasin teh keur 11 rakaateun pas sing bisa we ngatur ayatna faqra ma tayassara minal Qur'an. Tapi Rosuma dilamakan waktu saya dedeklik itu kan orang taraweh kita mah ngobrol-ngobrol aja baru dak jalanan yang baru dak motor. Kan kewe tarawehnya jam sebelas sok geus dahar ngobrol bareng. yah sampai sare taraweh kadang sahur bersama tuh kemana we motoran yangan nyata kan dipakai waktu sisa pertengahan malamnya tuh Insya Allah tahun ini juga kita ngadain lagi. Jadi eh, tarawih on the street di mana lah. Tuh kan loba peminatnya budak Harley, budak motor. di beres sajute alhamdulillah tuh dah. Bergetar semua. Iza zukirullah wazilat kulubuhum. Mereka bergetar. Tanda seorang beriman itu ketika dibacaan Al-Quran mereka bergetar. Ketika salam saya ke belakang konon bergetar tadi cangkul. Sugante bergetar iman tapi isukna kemarin tadi tah deui tah asa lejat penting cenah tahajud deh karena saya sebelum taraweh itu diterangkan orang di rakaat empat rakaat pertama rek nerangkeun ayat nu jadi pikirkan rasakan nikmati iya iya iya oh guys opat rakaat cicing lagu jadi berisi sholatnya itu kan tarbiyah pola tapi nagih saat akhirnya istiqomah halal hijrah itu kan ikhtiar ya jadi dinikmati saum tahun ini dengan satu doa Allahumma sok Ya Allah, salimni, selamatkan aku li Ramadan untuk bulan Ramadan. Wassalim dan selamatkanlah Ramadan ali Ramadanmu untukku. Wassalimhu dan selamatkanlah ia minni dariku amalan-amalanku mutakobbalan menjadi amal yang diterima. Semoga Ramadan tahun ini menjadi kifarat dosa. Menjadi tambahan amal. Nah, ini alat dikrika menjadi bahan baku untuk kuat ingat kepada Allah wa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah wa husni ibadatika dan memperbaiki ibadah kepada Allah dan ingat Ramadan bulan berdoa doa orang saum itu didengar maka ada ayat khusus tentang berdoa apabila engkau bertanya tentang hambaku tentang aku Pak ini kori lebih dekat daripada leher berbisik saja sering berdoa dalam Ramadan doa orang som itu dengan uji budak watadai idadaan tajibuli wal minu. engkau minta apa aku kasih yang belum punya jodoh jadikan Ramadan proyek pencarian jodoh secara saniah bercinta 30 hari mencari cinta biarkan Allah yang datangkan jodoh kita yang punya hutang fokus cukupkan ibadahmu kepadanya nanti Allah yang bereskan urusanmu karena Ramadan syahrut tauhid bulan dimana masalah diselesaikan. Cuman kita jangan bermasalah saja sama Allah. Allah ada masalah tiada. Lebih baik kehilangan suatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena suatu. la La'allakum tatakun berarti engkau bertakwa. Oke, okay. Yasir walatu asir, bashir walatu nafir. Permudah jangan dipersulit, berikan kabar gembira jangan ditakut-takuti. Konon katanya ada akhwat yang mau masuk Islam dikasih jalan, Terus nanti kita minta doa beliau karena orang yang baru masuk Islam itu seperti bayi yang baru lahir. Mana Mang Isan? Oh kadia kadia diatur kuma teknisnya. Nanti biarkan yang bercerita apa motif masuk Islam karena punten ya sebelum beliau datang ke sini dulu kita pernah terjebak ada orang sok mau masuk Islam masuk Islam tiap masjid terus dibayar duit isukna ya berita ingat era si eta tenggelan ada oknum yang kadi itu kadia masuk Islam tapi hanya ingin iba dari mau marugi Islam atau tamahan, Tapi makanya motif masuk Islamnya apa? Dulu pernah di sini ya yang wah wow, saya keluar dari penjara ingin masuk Islam, tapi setelah saya Islamkan di sini muncul tuh atau Islamnya sebeberapa kali. Oh, berarti pekerjaan ini. Ya, hati-hati. Aik kewajiban orang mengislamkan urusan dia nges Islam tului Islam dan nyaho Ya. Oke, okay, mana Mang Ya. Tadi atas nama eh, Hera Veronica Mesin sudah hadir? Sudah hadir? Yang di belakang sudah hadir? Atau belum? Sudah yang mau Islam? Iya. Atas nama Hera Veronica Mesin. Ada? So kalau ada kasih jalan ke depan. Kalau ada kasih jalan. Oh nggak ada. Sekarang menunggu beliau datang Sok tanya jawab ya. Bang Isan, dua ikhwan, dua akhwat terkait dengan tema gaspol ibadah bulan Bisa. Ramadan atau di luar itu nggak apa-apa. Pertanyaan e, kita buka dua termin. Kalau do ya gue cai. <laughs> cai sudah. Puasa. Dua ikhwan, dua akhwat. Mana? Satu. Siapa lagi? Satu. Iya. Kang, mana Kang. Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari mana siapa? Ya, nama saya Surya dari Cicalengka. Surya mah di langit. Tata Surya anak matahari. Ya, Pak Ustaz mau nanya, ini kan kemarin nisfu Saban ya. Ah. Tiba-tiba uh -huh. murudul eh murudul apa? Muruluk. Banyak itu muruluk, muruluk WA apa? Dulu muruluk. Ustaz, ya muruluk WA-nya. Oh, murudul. Mengenai siapa yang menyebarkan nisfu saban katanya terbebas dari api neraka. Apakah itu ada dalilnya atau apanya gitu? Terus dianjurkan baca Yasin tiga kali katanya. Gitu. Apakah itu ada dalilnya gitu? Terima kasih Pak ustadz Assalamualaikum warahmatullahi Dalilnya mah ayah Tapi doi pun nakirun, doi naker Tahu doi naker La aslalahu tidak ada asal usulnya. Hanya stimulus untuk bagaimana ibadah itu teraplikasikan dengan semangat dasar yang kosong. Saya tidak per, bukan tidak percaya hadis itu doib, tapi tidak saya tidak percaya Nabi ngomong gitu. Dan zaman Nabi genis pusak ban mah ayah bulan nama tapi tidak ada ritual itu. Nah, lamun orang ngayakeun eta sementara Nabi tidak ya teh nu alus teh Nabi atau orang. Kalau kita menganggap itu bagus berarti orang lebih alus di Nabi. Nah, eta masalah nama. Saya kembali kaji ulang tentang hadis-hadis nisbu Sa'ban ini rata-rata hadisnya cacat tidak tidak nyambung ke Nabi da orangnya bisa nyen hadis mah hayang payu topik kieu kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasul bersabda barang siapa temake topi Yerusalem dia terancam masuk neraka pasti payu contoh tukang restoran hayang payu nyen we hadis kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah Dahri paklam sambelun wa muzairun wa lalabuha eh matakna kudu ngaji emang mana hadis soi mana hadis doib beli buku al silsilah as sahihah wal maudu'ah Nasiruddin Al Albani nanti diyamin mana nusohi, mana doib doib takanyahuan nisbu saban kategorina hadis-hadis naon tong terjebak mang maka walat taku malaisa laka bihi ilmun pemikiran perkara tanya lah itu ayat teh dalilna dalilna mah ayat ngan teu qat'i teu nya taeta nu jadi persoalan kemudian setelah hijrah teh tarbiyah jadi tutur kentong nah da bid'ah mah saeutik atuh contoh komat nu aslina Allahu akbar aya yang satu kali Allahu akbar Allahu akbar ada dua dalilnya ada yang satu kali Allahu akbarnya ada yang dua jangan ribut dua-duanya ada dalilnya Allahu akbar Allahu akbar syada ilaha illallah Ashadu anna Muhammad Rasulullah Hayalah salah, hayalah falah Qad qamati salah, qad qamati salah Allahu Akbar sekali boleh Allahu Akbar, Allahu Akbar dua kali boleh La ilaha illallah Bedakan dengan yang ini Allahu Akbar Ashadu la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah Hayalah salah, hayalah falah Qad qamati salah, qad qamati salah Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah Apa bedanya dengan redaksi pertama? Wa Sakit tuh genges ah Karena nu asli nama oh, wa'an Contoh di dina Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum teh ya nyanyahoanan rabbig firli amin. Dina aslina ya rabbig firli hante. Saya bukan sedang menyatakan rabbig firli itu jelek. Kulit teh kutil lain. Ai kutil kulit lain lain nggak nempel anak kutil anak kulit paham nggak maksudnya Ayo sebut ayoma akmatul lakum teh kamil itu sempurna teh sempurna, dia mau ditambahan yang dikurangan jadi nabi nu paling paham ayat mantan nisbu sa'ban terkait zaman nabi teh bulan sa'ban teh ayah kan eueun nisfu nu diamalkan hanya ada di Indonesia versi on the spot di Orang kan riuhnya jurik teh pocong udah di luar negeri mau pocong kuntilanak teh hanya ada di Indonesia di Inggris malah ini Dracula beda versi kumaha negara nah ibadah-ibadah itu biasa muncul dari konvensional berpikir lalu seakan-akan dianggap ibadah hati-hati bagus belum tentu benar tapi benar dijamin bagus enggak wajib anda ngaji bareng weh ya jadi perlu dikaji ulang. Oke, okay, next Mang Ihsan. Berikut. Apa yang enggak? Kadi apa ya? Tong acung ae eh, kadi. Ya? Sok kadi apa ya? Ah. Halus euy ya, bajuna euy. Eh. Ah. Palestina menta hiji eh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan mengenai hukum mencicipi makanan Ustadz karena ketika Hukum berpuasa mencicipi makanan okay. ketika berbuka puasa kan pasti ada juru masaknya atau ibu kita yang memasak. Nah, bagaimana hukumnya ibu kita itu ketika menyiapkan makanan, makanan untuk berbuka puasa dicicipi. Nah, itu bagaimana hukumnya? Apakah ada dalilnya Siap. boleh mencicipi atau tidak? Ah, ngasaan Jazakallahu khairan. Sajian dekarasa uyahna nya asaan weh terus ciduhkan kan ibu saya juga ini mah persoalan klasik atau sejajar dengan hukum hitutna cai hukum ngosok gigi bahwa segala batal ngorong batal ya bener tuh cik atulah usum neon tong popoekan wae ini muncul dari masalah klasik bagaimana mencicip makanan mencicipi makanan ketika saum untuk menyiapkan orang makan kurang saumnya asaan weh dan membatalkan mah melampaui tenggorokan disebut somaya sumu sauman teh saum teh naon amsaka yumsiku imsakan menahan anil akli wa wagosianin nisa mata kelamun hitut batal kela emang bujur nginum disuntik wae meunang nu teu menang teka dieu tah ngasaan nyangges nu penting tong ditelek masaan sa siduk kan deh tapi tong kadinya gele ah cukup udah mah dipalidkeun ka jero tong boro ngasaan iya tong boro ngasaan pasakan wudu wae jadi batal wudu biasa ke tilu kali ke tilu kali dipiceun sakali nu dua ka mana ah sia Ramadan jadi <laughs> baca nama melalui ti oromang Ustaz kumamun ngabuburit nalian sukro ku inyuk dikitu titu pegawai sih ya, teh ngoconan betul nyantong hari atuh sing maut keur heureuy nya jadi teu batal ngasaan mah nu penting tong diteureuy komo jeung katelana mah juga kuda lumping katel diteureuy kitu nya jadi bejakeun ngasih mamah mah teu batal asa entong diteureuy ya kamu jeng itu jeng si bapak nama ya oke okay, next ahwat dua ahwat ada sok eh di koper mang ican di tu mikna miknu ieu iya lain miknu mang ican <laughs> ada ada ahwat ayat tuh tung tuh oh ada sok estafet kan atau balangkeun udah ya nanti bis ini Salah tuh disiapkan di sini Veronica. Eh, kaburu imsak. Ya, Sok cia buru cia. tapi nah, itu mikna kadon dicaro, Darusap. Nepi sok ah guys alhamdulillah sok siapa dari mana uh, saya Ibu Yeti eh, Bu Yeti malangganan aing mah si Ibu ini si Ibu sebenarnya hadiah loba tiap nanya mau diberi hadiah ini mah sok Bu Yeti pasti uh, poligami. <laughs> oh lain iya. enggak Ustaz enggak siap uh, sesuai dengan tema Ustaz siap dari surat Al-Baqarah ayat 100 83 ya Ustaz 183 183 hmm. mm -hmm. <laughs> rahim. Sok Bu Yeti. Dalam eh. pas saya aku mah Bu Yeti lah. Sat <laughs> ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tatakun. Yang saya tanyakan Ustaz, uh kama kutiba alal ladzina min qablikum. Apakah puasanya orang-orang sebelum kita? Mm -hmm. Nah, itu satu apakah bagaimana eh, puasanya bagaimana puasanya orang-orang sebelum, sebelum kita, kita. Okay. Hmm. yang kedua Ustadz uh, orang hamil itu uh, dan orang menyusui itu membayar ya, Ustadz ya dan kalau sudah membayar fidyah apakah harus kodo lagi enggak karena ada yang menyuk, karena ada yang menyebutkan harus kodo lagi Mas nah, omeh omeh deui uh, nah minta penjelasan ya, dari ustaz paham paham ya saya mah tidak ya, kalau udah pindah ya, ya saya pindah ya. Iya. Apa, eh, saya minta penjelasan ap apakah yang harus dipindah dan ya, apakah yang harus dipodok ya ya siap terima kasih Ustaz siap non Bu Yati bukan jela bukan jela bagaimana posisi dan cara saum orang-orang dulu nanya kena kudu kajelma baheula urang mah jaman now kudu kena kakin zaman oh kolot bala nuhirup hirup kene ayeuna ada bu seperti saum daud saum seling sehari ada dulu saum wisol saum yang tidak ada sahur dan buka ditentukan harinya India juga punya tapa berata jenis-jenisnya beda tas saum nu dimaksudku Al-Quran kutiba alaikumusyaman saum dicontohkan ku nabi ya tapi boleh kita saum Daud? Itu mah boleh. Dan warang warangku Nabi kalau mau saum agak getol ikuti saumnya Daud. Eh, orang lain saum Daud, salat Daud, kamari salat ayeuna nanti. Ya. Jadi beda, Bu, cara saum yang orang dulu di kitab-kitab sebelum Quran dengan saum yang dimaksud oleh Quran yang dicontohkan Nabi. Jadi sudah tidak berlaku deh teman lain saum agama orang. Dari Kristen ya ayah puasa, di Yahudi ya ayah puasa. Mereka ibadahnya hari Sabtu, kadang ada syariah saumnya itu hiji nuka dua ustaz apakah orang hamil atau menyusui cukup dengan pidyah apakah sudah pidyah sudah e, apa sudah pidyah harus kodo lagi ibu nges wudu tekudu tayamum sama seperti halnya tayamum yang nges tekudu wudu etate rukhsah keringanan bagi yang hamil atau menyusu menyusui enak 8 bulan nyusuan ya nyusuan seberapa tahun dua tahun itu nutrisi harus jelas ya kena kan bapak nama Ya orok ya mah ya harus jelas enak kapotong ku saum kan nabi ge apalun kondisi umatnya maka yuti kunahu ah ganti we ala to amil ganti ku daharen nu biasa kurang urang didahar biasa sapoe 150 ribu dahar bikin kapakin miskin jatah dahar urang eta teh wayahna berarti 150.000 kali tilu puluh poe kaliken we sakitu tong lebar lamun embung boga dosa mun lebar duit nya kodok tapi irahkan boga anaknya setahun sekali nah ini namanya bedanya farodo jeng kataba parodoma paridoh pardu tidak ada kodok seperti sholat tidak ada kodok tapi bisa sholat mah di kodoan tapi saumah kutiba kewajiban yang bisa ditunda ya itu bu jadi kudu kodo di. Ya. Oke. Mana? Sudah ada? Ya, Datang? Ya terima kasih ustad Siap. Ya. <laughs> Di cekelan kene mikna. Sok bae mumpung dirinya kene ya tuh bikin kanusangan nu badan naros. Resep pisang anu mik Bu Yati mah. Tuh Bu di belakang tuh Bu ada Bu. Sok eh, dengan satu pertanyaan terakhir mana yang mau muslim masuk Islam mana disiapkan nih di belakang? Podium. Sok Bu, persep pertanyaan ti awewe marah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi uh, nama saya Arsya dari Lengkong. Uh, Punten Siapa teh sing bener aja nyebut ngaran teh? Asyar. Arsya. Tuh kan, ayo diulangi mah jadi paham. Arsya apa? Arsya Mutia. Arsya Mutia. Ya. Baik di apa aku barudak ame lancar di akad sok arsa rek eh da eh, jodoh mah teu hafal atuh kencan marunang jodoh sok sa rek naros naon sa ini Ustadz, e, eh, gimana, e, eh, gimana kalau misalnya saya masih punya hutang Ramadan uh -huh. tahun sebelumnya dan belum sempat kebayar full. Nah, kemudian di Ramadan ini saya mau nyawalan dulu mana yang harus dipentingkan antara nyawalan sama bayar hutang. Sama kodo. Ya, sama kodo ya itu aja terima kasih assalamualaikum aing ngodoan mah wajib aing nyawalan mah sunnah Om Ela sih banget lah banget bersih ya bujur ambil teh bayar dulu utang gak kaya bayar dulu utang eh, sing teka umuran nyawalan mah sunah ngodoan mah wah eh walakin ngodoan nya segitu we jawaban namanya gampang jeng saya mah nya sok mana mana sok sok teteh ke depan Welcome. Barakallah. Ada kursi dua nggak? Biar kelihatan sama semua. Eh, assalamualaikum. Eh, belum saatnya. Saya mager Bentar teh Victoria ya namanya siapa? Namanya Hera Veronica Mei. Hera Veronica Victoria tenya rambung. Duduk duduk duduk. Uh, sok saya pimpin sambil berdiri aja. Uh, sebelum akad ya. Ya akad registrasi masuk Islam teh akad. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud kudu make dalil wae, kudu jelas akadna. Boleh memperkenalkan diri, tak kenal maka tak sayang. Boleh, kenapa Anda ingin masuk Islam? Teh, sa, Veronica. Saya dulu kenalnya udah lama, menelpon nelfon nyambung, Veronica. Sok, kenapa? Kenapa Anda memutuskan masuk Islam? Ya, yang pertama kan uh, mama saya Islam. Oh, mama. Ya, terus uh, pernah waktu itu mama bilang uh, anak mama semuanya beda agamanya. Terus kalau nggak ntar kalau mama masuk surga siapa yang nolongin itu? Itu aja alasannya. Ya yang kedua uh, kalau emang berjodoh gitu kan sama oh, pasangan. <laughs> kalau berjodoh sama pasangan kan nggak mungkin beda agama juga. Oh iya. Jadi mengikuti dia. Gitu. Asli Sunda? Campuran. Campuran mana? Sama Korea. Oh Korea. Saya besok ke Korea. Ya, Apapun latar belakangnya, kata Nabi Yasir walatu asir. Permudah jangan dipersulit. Bashir walatu napir. Berikan kagar gembira jangan ditakut-takuti. Ada beberapa hal yang harus disegerakan. Satu, maksiat cepat tobat. Waktu sholat cepat kerjakan. Kematian cepat kuburkan, utang cepat bayar, orang mau masuk Islam nanti ngobrolnya cepat Islamkan karena ajal nggak tahu ya. Teh siapa namanya? Hera Veronica Meisin. Hera Veronica Meisin. Hera Veronica Meisin. Bismillah ya bulat karena masuk Islam bukan main-main. Saya tanya sekali lagi biar semua dengar motivasinya apa nih masuk Islam? Karena mama. Karena mama. Oke, okay, baiklah tidinya lagi. Sebenarnya nggak boleh masuk Islam karena seorang harus karena Allah, tapi mungkin wasilahnya mama doa ibu yang diijabah ya. Dan mudah-mudahan dengan muslimnya Anda sebentar lagi Anda bisa mengangkat harkat, martabat, derajat orang tua Anda yang mungkin papa belum muslim ya. Doakan papa sekalian nanti semoga papa ada dalam frekuensi yang sama. Sok bantu ya kita yang sudah Islam lama istighfar dulu. biar dapat berkahnya astagfirullahalazim astagfirullahalazim astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa ilaih la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah Allahumma sholli ala Muhammad raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah semoga islamnya istiqomah ya sok teteh ikuti saya ya bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu ya Allah. Dengan menyebut namamu ya Allah. Yang maha pengasih. Yang maha pengasih. Dan maha penyayang. Dan maha penyayang. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ulangi. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la wahdahu la syarikalah syarikalah wa anna wa anna muhammadan muhammadan abduhu abdu wa wa rasul aku bersaksi aku bersaksi berdasarkan ilmu berdasarkan ilmu bahwa bahwa tiada ilah tiada ilah tiada Tuhan tiada Tuhan kecuali Allah kecuali Allah dan aku bersaksi dan aku bersaksi berdasarkan ilmu berdasarkan ilmu bahwa Muhammad bahwa Muhammad adalah adalah hamba dan utusan Allah. Hamba dan utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wal hamdu wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hari ini telah kesempurnakan untukmu agamamu. Telah kucukupkan nikmatmu bagimu dan telah kusempurnakan Islam sebagai agamamu. Sok berdoa raditu billahi robba. Wabil islami dina. وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا doakan biar hidayahnya tidak dicabut lagi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana ba'da id hadaitana wa hab lana wa hab lana min ladunka rahmah antal wahab ya muqallibal kulub ya muqallibal kulub wahai zat yang membulak balik hati wahai zat yang membulak balik hati sabit kulubana, sabit kulubana, ala dinika ala dinika tetapkan hati setiap kami tetapkan hati setiap kami tetap dalam agamamu tetap dalam agamamu, ya musarrifal kulub, ya musarrifal kulub, sarif kulubana. Allah kurubana ala wahai zat yang membulak balik hati tetapkan hati setiap kami dalam taat kepadamu Semoga istiqomah. Ya Nanti awat-awat minta doanya. Beliau seperti bayi yang baru lahir. Doanya didengar. Eh, apapun hajatnya di, diindahkan oleh Allah. Maka doakan mamah, ayah, semoga teteh menjadi jalan mereka masuk surga ya. Amin. Sambut mereka mualaf itu yang harus lembutkan, jangan digalak-galaki, traktir dahar jajan, puaskan ya. <laughs> Teteh selamat ya. Anda saudara kita hari ini ya. Ada apa-apa kirim ke alamat di bawah ini ya. ya <laughs> Oke, okay. semoga istiqomah. Teteh mengedicana katakan. Nah, Pahala mengislamkan orang itu nggak sederhana. Semoga yang hadir menyaksikan keislaman Tehera, semoga sama dapat fadilah yang sama ya maka dakwah terus dakwah merangkul bukan memukul mengajak bukan mengejek memberi bukan mencaci mencintai bukan membenci mendaki bukan mendengki menjadi pelopor jangan jadi pelopor menyayangi bukan menyayangi Allahumma sholli ala Muhammad hari ini luar biasa menjelang Ramadan ada yang masuk Islam saudara kita berhenti berhoak berhenti saling mencaci berhenti berdebat berhenti saling mendengki satu bersatu bersaudara saatnya pulang kalau dengan hati yang bersih setuju mudah-mudahan Ramadan tahun ini hati kita batin kita bisa bersih Idul Fitri kembali fitrah Jazakallahu wa iyyakum minal aidin wal faidin. Mohon maaf sebelum Ramadan tiba saya banyak bicara, tentunya mulut lebih dekat ke telinganya. Semoga Allah memaafkan, Anda memahami saya manusia biasa yang tidak lepas dari kekurangan. Saya Epi Effendi, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Epi Effendi atas nama keluarga tanpa disponsori marjan dan hengguan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasanya juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.